bagaimana kita membiasakan. Kita melatih. Untuk tidak mengikat hati kita dengan dunia. Dimulai yang pertama. Martabat paling rendah. Jangan bekerja dengan cara yang haram. Itu dulu. Martabat zuhud. Baik, tingkat kedua. Biasakan dari apa yang Anda dapat gunakan untuk kebaikan. Bukan untuk diri sendiri. Dari awal sudah tidak usah pakai definisi panjang-panjang. Kalau Anda sudah punya penghasilan, ya pastikan kita harus bisa berbuat baik dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Yang sedikit-sedikit, yang banyak-banyak. Dan kemudian setelah itu yang ketiga, bagaimana semua aktivitas dunia kita itu, yang ketiga, aktivitas dunia kita itu, jangan Anda membuka toko, jangan Anda membuat pabrik, kecuali kebayang di balik itu semua ada perjuangan untuk umat Nabi Muhammad. Bagian yang mana yang harus aku gunakan untuk berjuang? Sudah, itu saja. Kenapa? Kalau tidak kau jadikan seperti itu, dunia itu kayak tadi diceritakan dalam Al-Quran. Akan berakhir, kau akan dikagetkan dengan ajalmu, ternyata belum punya tabungan di pondok pesantren, punya tabungan di masjid, bulan punya tabungan di fakir miskin. Hanya kau kumpulkan, maka akan hilang itu semuanya. Akan kau tinggalkan. Atau dia akan meninggalkanmu ketemu bangkrut. Kalau ada orang bangkrut hari ini setelah banyak sedekah, alhamdulillah dia bangkrut setelah banyak sudah banyak tabungan. Di akhirat tidak bakal bangkrut ini. Biarpun bangkrut saat ini di dunia, tapi semoga ini tidak ada yang bangkrut semuanya. Tidak di dunia, tidak di akhirat. Tapi ya itu tadi, bagaimana mengikat hati kita. Dan eh, apa? Jangan sampai hati kita terikat dengan dunia. Bahkan bagaimana pemikiran kita tentang dunia ini kita arahkan kepada kehidupan abadi nanti di akhirat. Makanya kami ingin membawa siapapun. Kita punya tim dakwah. Ada majelis mana? Ada sahabat-sahabat yang berjuang. Biasakan dalam diskusi kita bagaimana memikir perjuangan. Keluar, pikirlah tentang cari duit yang paling cerdas, paling pinter. Tapi setelah kumpul, mikir perjuangan. Dan begitulah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang katanya qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hatinya terikat dengan masjid, setelah sholat subuh dengan Rasulullah, setelah sholat fajar, sholat subuh dengan Nabi Muhammad, tidak semua belajar ilmu untuk menjadi ulama seperti Sayyidina Abdullah bin Umar, tidak. Hanya beberapa orang saja. Selebihnya kemana? Kau bekerja cari duit yang banyak sana. Tapi ingat, di sini lo tempat. Balik lagi ke tempat ini kepadaku. Untuk bisa berjuang bersama-sama. Sehingga ada yang memperjuangkan ilmu dengan ilmunya ada yang berjuang dengan hartanya, ada yang berjuang dengan ilmu, dengan dengan keahliannya, maka menjadi satu kesatuan yang dahsyat. Itulah Islam yang kuat. Apa pak yang jago cari duit? Cari duit, tapi jangan sampai nggak pernah ngaji. Dan jangan sampai tidak pernah berinfak. Sempurna Anda nanti, Anda bisa duduk dengan Nabi Muhammad ngalang-ngalai kiainya dan ustaznya. Jadi bagaimana nanti dunia ini kita jadikan tangga untuk mencari kemuliaan di akhirat nanti? Bukan jangan sampai justru akhirat lupa gara-gara dunia, hilang akhirat gara-gara dunia dan itu tidak pandang orang kaya melupakan akhirat karena kekayaannya banyak sudah tidak bayar sedekah justru dengan fasilitas kekayaannya segala kemaksiatan dilakukan mulai dari mabuk zina segala macam naudzubillah begitu juga ada orang fakir ternyata hanya gara-gara urusan 30 ribu dia harus meninggalkan sholat meninggalkan puasa Ramadan dan seterusnya itulah yang dihinakan oleh Allah semoga Allah menyelamatkan kita semuanya yang kaya raya kaya raya ahli surga yang punya jabatan semoga menjadi jabat dengan jabatannya masuk surga. Yang fakir diberi kecukupan oleh Allah. Diberi kecukupan sehingga mereka bisa berjuang dengan nikmat-nikmat Allah itu sehingga kita semua nanti bisa bersanding bersama rombongan Nabi Muhammad SAW. alaihi wallahu a'lam bissawab.